PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Maafkan saya, Bu. Uh, saya telah mempelajari ilmu dari orang lain. Akan tetapi, ternyata ilmu itu masih merupakan bagian dari kincir metu juga. Jadi, Eyang Resi kelihatannya tidak menjadi marah dan dapat memaafkan saya, Bu. Oh, Purbaya. Kita di sini mengharapkan belas kasihan dari orang-orang padepokan ini. Karena itu, janganlah kau membuatnya kecewa. Patuhilah semua perintah dan petuahnya. Iya, Bu. Semua itu saya lakukan adalah karena ingin sekali ikut dalam pertandingan pendadaran itu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak, ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter, jangan adu-adu terus. Mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, minum nih Pak, Prokol, obat flu andalan, pasti sembuh. Wah, betul-betul hebat ini obat. Prokol memang manjur cepat kerjanya, dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Prokol memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Prokol, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru. Tersedia juga Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Hei, Purbaya, buka pintu ini. Aku Pala datang untuk menjemput Cempaka. Ayo cepat buka. Celaka Raden. Oh, Raden Karmapala datang. Mau apa dia datang kemari, Cempaka? Oh, dia dia biar akan kulayani anak itu. Oh, Raden, oh jangan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. Mules diare dan disentri Perut melilit kebirit-birit Stop stop Dengan intro stop mulut diare datangnya mendadak Bikin kita bingung nabrak-nabrak Stop stop Dengan intro stop Intro stop Pil stop trap Obat diare dengan vitamin Berkhasiat Stop diare, vitaminnya segarkan badan. Stop cep, makanya makan si makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan entro stop. Produksi Kalbe Farma. Seraset. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi, Eli Ermawati, Bahar Mario, Chris Urspon, Asdi Suwastra, Idris Apandi, Mario Kulon, dan lain-lain. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Kisah Sepasang Anak Harimau. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita CC Sukyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-36 ini didukung oleh Rio sebagai Raden Purbaya, Yanwar sebagai Raden Karmapala, Hari Akik sebagai Resi Wanayasa, Herman sebagai Mbah Jatis, Yoko sebagai Kiribun, Yulia sebagai Cempaka, Ana Sambayon sebagai Rara Angken, dan pengantar cerita Lukman Tambosi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya telah mampu memenuhi persyaratan untuk dapat ikut serta dalam pesta pendadaran. Hal mana membuat heran para pimpinan padepokan yang tahu bahwa Raden Purbaya belum menerima pengarahan untuk jurus keempat dan kelima. Juga diceritakan, Raden Purbaya berhasil mengalahkan lawan-lawannya dengan tanpa mempergunakan jurus gerbang dewata yang telah dikembangkan oleh kakek misterius di sekitar mata air sembilan dewa. Sedangkan Raden Karmapala mengalahkan lawan yang mempergunakan ilmu lain yang dipelajari dari luar padepokan. Dan kemenangannya dinyatakan tidak sah Sementara itu, Sumar beserta guru dan Pak Jugal gagal membalaskan sakit hatinya karena pada akhirnya mereka menyadari dengan siapa mereka berhadapan. Di Padepokan Gualarang, pesta pendadaran menjadi semakin meriah. Kini, murid-murid angkatan dasar yang berhasil memperoleh kemenangan pada babak pertama akan dipertandingkan kembali Sedangkan Raden Purbaya diwajibkan mengulang karena dinyatakan tidak sah kemenangannya. Aku tidak mempunyai pilihan lain. Terpaksa Jurus gerbang dewata yang telah dikembangkan akan kucoba karena lawanku terlampau tangguh. Lawannya yang melihat Raden Purbaya mengulangi jurus gerbang dewata yang telah dikenalnya, tidak memiliki daya serang yang kuat, menjadi tersenyum. Akan tetapi, senyumnya kemudian menjadi hilang ketika serangan tangan kiri Raden Purbaya yang berhasil dielakkannya ditarik sambil menyikut dadanya. Dan tangan kanannya menyilang menyerang pangkal lehernya. Teriakan Bajatis yang menggelegar membuat semua yang bertanding di tengah arena menjadi terhenti. Dan kemudian Bajatis melayang melompat ke arena. Akan tetapi, Resi Wanayasa yang juga menjadi sangat terkejut melihat perubahan gerak dari gerbang Dewata ikut melompat ke tengah arena. Eh, apa yang sudah kau lakukan Purbaya? Dari mana kau peroleh jurus itu? celaka, rupanya Benar dugaan kakek itu. Mbah Jatis menjadi marah melihat aku mempergunakan jurus ini. Eh, bocah setan. Dari mana kau peroleh jurus itu, ah? Uh, saya uh, memperolehnya dari padepokan ini, Mbah. Uh, saya mempergunakan gerbang dewata mengalahkannya. Setan cilik. Kau kira kau dapat membohongi aku? Ayo, jawab sebelum aku menghukummu. Hmm. Purbaya, berterus teranglah. Dari mana kau mendapatkan pengarahan gerbang Dewata itu? Tapi Eyang, saya tadi mempergunakan jurus gerbang Dewata untuk mengalahkannya. Eh, kau mau berdusta Purbaya? Uh, tidak, Jatis. Dia itu benar. Dia mengalahkan lawannya dengan jurus gerbang Dewata. Ah, tapi kakak... Percayalah padaku, Jatis. Tadi yang dipergunakan itu adalah tetap jurus gerbang Dewata walaupun dengan sedikit perubahan. Ah, inilah agaknya kunci pembuka dari kincir metu, tingkatan terakhir. Uh, katakanlah Purbaya, berterus teranglah. Kau tidak akan kami hukum jika mau berterus terang. Jika menurut Eyang, saya masih tetap mempergunakan gerbang dewata, kenapa Eyang masih saja mengancam saya dengan hukuman? Purbaya, karena kau sudah menerima pengarahan ilmu dari orang lain, selain kami yang berada di sini. Berterus teranglah Purbaya, jika kau masih tetap ingin belajar di padepokan ini. Uh, uh, uh, saya menerima ilmu ini dari seorang kakek tua yang saya tidak tahu namanya. Uh, bahkan kakek itu pun tidak mengerti siapa namanya. Hmm, iya, iya, iya, iya. Ah, Apakah kakek itu memiliki tai lalat yang cukup besar di samping hidungnya? Ya, ya, benar Eyang. Eyang benar. Ah, bagaimana Eyang bisa tahu? Ah, tidak. Tidak mungkin, Kakang. Guru sudah lama meninggal. Ah, agaknya memang benar. Ah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Mamang Kuraya guru kita. Dia memiliki segala ilmu yang hampir tak masuk di akal kita. Ah, tapi kita telah menguburnya, Kakang. Ya, itulah yang kukatakan kelebihannya. Jika benar guru masih hidup, kita tidak perlu khawatir dengan si jerangkong hidup. Ah, oh ya, ah, apakah orang yang mengajarmu itu tidak menitipkan pesan pada kami? Eh, ada, ada yang kakek itu berkata, jika saya mendapat kesulitan setelah mempertunjukkan ilmu ini, katakan padanya, Kincir metu adalah sebuah ilmu. Ilmu lahir dari kepala. Nah, kenapa kalian tidak menarik buntut hingga ke atas kepala? Oh, iya, iya, iya, iya. Benar, Guru. Terima kasih banyak atas petunjukmu. Uh, oh ya, uh, lanjutkan pertandingan itu, Jatis. Semua peserta sudah menjadi resah. Uh, baik, Eyang. Lumita, lanjutkan pertandingan itu. Ah. Ayo Purbaya, kau... Oh, tidak. Dia tidak boleh ikut dalam pertandingan itu. Loh, kenapa ya? Saya kan sudah memenuhi syarat untuk mengikuti pertandingan itu. Tidak adil. Jika kau mengikuti pertandingan itu dengan gerbang dewata yang sudah merupakan tingkatan ke-10. Ah, kakang. Dengan satu jurus yang dimilikinya itu. Lu minta gurunya itu pun dapat dikalahkannya jika hanya melayani dengan gerakan dan jurus saja. Luar biasa sekali kakang tingkatan ke-10 itu. Ah, tapi kakang, berarti tingkatan ke-10 itu mempunyai sesuatu yang lain dibandingkan dengan tingkatan khusus ke-7, 8, dan ke-9 kan? Ya, ya, ya. Agaknya demikian tadi, Jatis. Untuk itulah aku akan mencoba lagi untuk memecahkannya dengan bantuan petunjuk Aku kembali ke kamar semadiku. Kau awasilah mereka. Hmm, iya, Baik, kakak. Pesta pendadaran pun segera dilanjutkan. Di arena, mereka kembali mulai saling menyerang, saling memecahkan jurus, dan berusaha untuk menjatuhkan lawan. Raden Karma Pala yang dilarang untuk mempergunakan aji lain oleh gurunya Mbah Jatis. Kali ini terpaksa menelan kekalahan dari lawannya. Demikian, pertandingan itu pun dilanjutkan terus hingga selesai. Saat matahari telah bersiap untuk menyembunyikan dirinya. Dan mereka semua, baik yang kalah maupun yang menang, kembali dengan perasaan gembira dan puas karena telah mengikuti pesta pendadaran itu. Dan pada saat itu pula, Padepokan Gua Larang berhasil menjaring banyak orang untuk ikut menjadi anggota Gua Larang. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda flu dan pilek Prokol obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Mereka semua curang. Undian itu jelas menguntungkan Purbaya. Aku diberikan lawan yang telah sempurna menguasai tingkatan pertama kincir metu. Dan ketika aku melayaninya dengan ilmu dan aji yang lain, guru menganggap itu tidak sah. Ayah, Raden benar. Mereka benar-benar tidak adil. Dalam pertandingan seperti tadi, uh, ah, masakan harus diberikan batasan-batasan ilmu. Pertandingan ya pertandingan. Awas kalian semua. Kelak, jika aku mempunyai kesempatan, aku akan membalas kecurangan kalian. Ah, sayang sekali. Kita berada jauh dari istana, Raden. Jika tidak, kita akan dapat mengadukan semua perbuatan mereka dan memberinya pelajaran. Dan Purbaya si pangeran miskin itu tentu akan menjadi semakin sombong dengan kemenangannya tadi. Ya, anak itu pun mengalahkan musuhnya dengan mempergunakan aji yang dipelajarinya dari luar padepokan hingga dia tidak dapat melanjutkan pertandingannya sampai ke babak ketiga. Akan tetapi hamba pun mencurigai dia mempergunakan ilmu dari luar untuk mengalahkan lawannya pada babak yang pertama. Ya, seisi padepokan ini curang. Paman, aku akan mengajar adat pada anak itu sebelum dia menjadi sombong. Aku akan mendatangi anak itu dan merebut cempaka dari tangannya. Kemudian akan kulihat apa yang anak itu akan perbuat. Uh, tapi Raden, nanti Eyang Resi dan Mbah Jatis akan menyalahkan Raden. Seandainya Raden Purbaya mengadukan hal itu pada mereka, Raden. Hei, Paman. Hmm, ya. Paman kira siapakah aku ini? Apakah aku tidak berhak untuk mengambil dan mendapatkan cempaka dari tangan Purbaya, pangeran miskin itu? Mereka harus tahu, Purbaya sudah tidak pantas lagi mempunyai seorang pengasuh. Dia bukanlah pangeran seperti beberapa waktu yang lalu. Nah, katakanlah paman, Apakah aku tidak berhak melindungi cempaka? Hmm, ya, ya. Ya, tuanku berhak. Tuanku berhak melakukan itu. Walaupun tuanku bukanlah seorang raja. Tapi tuanku adalah orang kedua. Setelah Pangeran Mahkota Sanjaya yang memiliki kekuasaan besar di tanah Pasundan ini, Raden. Hmm, satu saat aku pun harus menyingkirkan Sanjaya, Paman. Aku harus menjadi orang pertama di tanah Pasundan ini. Ya, ya. Uh, nah, untuk itu tuanku harus belajar sungguh-sungguh di padepokan ini. Ya, paman. Aku akan belajar sungguh-sungguh dari sini. Setelah aku juga mengajar adat pada Purbaya. Ayo paman, kita jemput Cempaka di kamarnya. Oh eh, iya Raden, uh, tapi tapi Raden. Hei, paman, mau ikut atau tidak? Uh, uh, iya iya, tentu <laughs> tentu saja Raden. Uh, mari mari. Anda sedang mendengarkan Rakonda Channel. Gusti, Raden Purbaya hebat sekali. Dalam pertempuran tadi, dia berhasil mengalahkan dua lawannya. Bahkan uh, jika jika jika uh, eh, apa Cempaka? Uh, jika pertandingan itu tidak dihentikan um, dan Raden Purbaya diperbolehkan untuk mengikuti terus pertandingan, uh, saya kira Raden Purbaya akan dapat memenangkan pertandingan berikutnya. Dihentikan? Kenapa Purbaya? Uh, uh, saya uh, maafkan saya, Bu. Saya telah mempelajari ilmu dari orang lain. Akan tetapi, ternyata ilmu itu masih merupakan bagian dari kincir metu juga. Jadi, Eyang Resi kelihatannya tidak menjadi marah dan dapat memaafkan saya, Bu. Oh, Purbaya. Kita di sini mengharapkan belas kasihan dari orang-orang padepokan ini. Karena itu, janganlah kau membuatnya kecewa. Patuhilah semua perintah dan petuahnya. Iya, Bu. Semua itu saya lakukan adalah karena ingin sekali ikut dalam pertandingan pendadaran itu. Uh, dan uh, saya sudah ingin segera berhasil memiliki ilmu yang tinggi dan bisa saya andalkan. Ya, tapi kau harus ingat keadaan kita sekarang. Kau tidak dapat berbuat semaumu seperti di Karang Sedana. Ini bukan istanamu. Di sini tidak ada ayahandamu tidak ada sejumlah pengawal dan pengasuh yang siap menjaga dan memenuhi semua kebutuhanmu. Iya, Bu. Saya mengerti. Saya akan... Hei, Purbaya! Buka pintu ini! Aku Pala datang untuk menjemput Cempaka! Hei, ayo cepat buka! Celaka, Raden. Oh, Raden Karmapala datang. Mau apa dia datang kemari, Cempaka? Dia Surya. Biar akan kulayani anak itu. Oh, Raden, oh jangan. Oh. Hei, kenapa lama benar kalian membuka pintu ini? Hei, Cempaka, ayo kau ikut aku. Tapi, tapi Raden. Hei, kau berani menolak perintahku, Cempaka? Kau berani menolak perintah junjunganmu? Tapi, tapi, tapi saya, saya oh, tidak ah, bisa, Raden. Kurang ajar. Kau benar-benar hamba yang tidak tahu diri. Cempaka, dengarlah perintah Raden Karmapala. Dia adalah juga junjunganmu. Nah, kau dengar itu. Wanita sakit itu lebih mengenal aturan daripada kau. Ayo, kau ikut aku. Tidak, Cempaka tidak akan menuruti perintahmu. Dia akan tetap bersama kami. Purbaya. Tidak, Ibunda. Saya tidak bisa membiarkan saja Raden Karmapala berbuat sesuka hatinya pada kita. Kurang ajar, anak setan. Paman, bawa cempaka dari sini. Jangan sentuh bibi cempaka. Bawa cempaka, Paman. Biar aku yang akan melayani dan memberi pelajaran pada anak miskin dari Karang Sedana ini. Iya, iya, oh, iya, Purbaya, iya. jangan. Ya. Raden Purbaya yang menjadi tak tahan melihat sikap Raden Karmapala menumpahkan semua gejolak kemuakannya dengan pukulan-pukulan dari jurus gerbang dewata yang kini telah menjadi semakin ampuh. Oh, uh. Pur, purbaya. Raden, Raden, ibundamu Raden. Kenapa ibu? Oh, anakku, apa yang sudah kau perbuat dengan Raden Karmapala? Kau telah membuat satu kesalahan besar. Tidak, Bu. Ah. saya tidak bersalah. Ah. saya tidak bersalah. Ayo, kita tinggalkan tempat ini, Paman. Hmm. Ayo ikut kami, anak manis. Cepatkah, Kak. Purbaya. Aduh. Biarkan saja Cempaka. Dia tidak akan membuat Cempaka susah. Biarkan saja. Uh, uh, uh, Ibu, ah, saya akan memanggil ah, Elsie. Ah, Tunggulah. Raden Purbaya berlari menuju ke bilik Resi Wanayasa dengan dua titik air mata yang menyembul di pintu matanya. Dadanya bergolak. Ia merasa kalut dengan keadaan ibunya. Dan sementara itu, kemarahan dan dendamnya pada Raden Karmapala sudah tak dapat ditahan lagi. Saat itu awan hitam mulai menyelimuti bumi karang sedana, Guntur mulai bersaut-sautan. Seluruh isi padepokan sedana berlarian keluar, siap menyambut datangnya hujan yang sudah lama diimpi-impikan. Akan tetapi, Raden Purbaya justru sedang berada di puncak kekalutan. Loh, Cing Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol, obat flu andalan. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera prokol sirup. Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya prokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol sirup produksi Kalbi Farma. arah Berusahalah untuk sadar, Nyi. Sadarlah, Nyi. Tahanlah napas. Saya akan berusaha untuk menahan jalannya racun ini. Tahanlah napasnya. Ya, tahan lagi. Tahan Tahannya. Resi Wanayasa berusaha untuk mencegah menjalarnya racun di dalam tubuh Rara Angken. Akan tetapi, karena kesadaran dari permaisuri Sang Prabu Aji Konda ini sudah hilang, maka Resi Wanayasa pun tak dapat lagi berbuat banyak sampai akhirnya I, ibumu, ibumu sudah tiada, Raden. Ibu saya, ibu saya mati. Oh, ibunda, ibunda. Ibunda, ibunda. Awas kau Karma Pala. Kaulah yang menyebabkan ibundaku jadi seperti ini. Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu ini. Aku bunuh kau. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. mulas diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. mulas diare datangnya mendadak. Bikin kita bingung nabrak-nabrak Stop stop dengan entro stop entro stop pero stop trap obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare vitaminnya segarkan badan stop trap makanya makan si makan tapi teliti dong yang kotor-kotor jangan stop stop dengan entro stop Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan Entrostop. Produksi Kalbe Farma. Seraset! Raden Purbaya yang semula duduk menangis memeluk tubuh ibundanya, kini bangkit dengan wajah yang beringas. Kedua tangannya terkepal dan napasnya saling memburu, terlihat jelas pada gerak dadanya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan diperbuat oleh Raden Purbaya kemudian? Apakah Resi Wanayasa berhasil mengatasi kemelut di antara sepasang pangeran itu? Bagaimana pula dengan Resi Wanayasa? Apakah ia akan berhasil membuka rahasia dari tingkatan ke-10 kincir metu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.